Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan tadi malam kita membahas persoalan penting yang berkaitan dengan sumber keilmuan umat Islam yang berasal dari dua kelompok para ulama' yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah. Yang pertama adalah ahlul hadith, Yang kedua adalah al-fuqaha atau ahli ahli fiqih. Di mana rentang sejarah membuktikan keberadaan mereka melalui perjalanan yang cukup panjang. Di mana ahli-ahli fiqih yang dikenal dengan para imam al-madhahib al-arba'ah atau madhab yang empat. Mereka semua adalah orang-orang yang mendalami hadis dan fiqih. Akan tetapi, sebagian akhirnya dikenal sebagai pencetus berbagai macam kaidah-kaidah dasar ilmu fiqih sehingga mereka lebih dikenal sebagai fuqaha seperti halnya Imam Abu Hanifah yang mana pemikiran beliau itu digelembungkan dalam lembaga yang disebut dengan Madrasah Ahli Ra'yi yang pada dasarnya adalah merupakan cikal bakal dari kelompok fuqaha atau ahli fiqih yang diawali dengan bagaimana menggunakan pemahaman yang benar di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian muncul Imam Malik yang akhirnya melahirkan kelompok ahlul hadis. Setelah itu zaman Imam Asy-Syafi'i di mana para ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah tokoh ulama besar yang berhasil menggabungkan mengkompromikan antara keistimewaan dari ahlul hadis dengan ahlul fiqih atau fuqaha. Yang kemudian lahirlah berbagai macam kaidah-kaidah ilmu fiqih dan juga bagaimana mengkompromikan antara berbagai indikasi yang ada dalam satu hadis dengan hadis yang lain. Pada pertemuan uh, pagi hari ini kita membahas sejenak tentang satu hadis yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Dari Abdurrahman bin Humaid salah satunya menyebutkan bahwasanya sami'atu Muawiyah radhiyallahu taala anhu khatiban 'alal mimbar itu dalam salah satu lafaznya. Aku pernah mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah di atas mimbar. Kemudian dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah bersabda man yuridillahu bihi khairan orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya yufaqihu fiddin akan Allah jadikan dia orang yang faqih yang memiliki pemahaman fiqih di dalam agamanya di dalam Islam yufaqihu fiddin Innama ana qasimun sesungguhnya aku hanyalah pembagi Allahu yu'ti Allah yang memberikan La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq akan tetap ada di antara umatku ini sebagian orang yang bertahan dalam kebenaran hatta ya'tiya amrullah sampai datang urusan Allah sampai datang hari kiamat dalam satu lafaz disebutkan la yadhurruhum man khazalahum la man adzahum mereka itu tidak akan dapat dicelakai oleh siapapun yang berusaha mengusik atau menciderai mereka mereka tetap bertahan dalam kebenaran sampai datang urusan Allah. Kaum muslimin sekalian, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sangat mulia sekali yang menceritakan tentang keistimewaan ilmu fikih di dalam Islam. Keistimewaan kedudukan para fuqaha atau para ahli fikih di dalam sejarah pemahaman Islam. Betapa kedudukan mereka tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Hadis ini pertama diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Kitabul Ilm dalam bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imamul e, Bukhari di dalam kitab pembagian seperlima harta rampasan perang disebutkan juga uh, uh, diriwayatkan juga maaf oleh al Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab zakat. Hadis ini masing-masing diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Selain daripada Imam Bukhari dan Muslim, ada juga imam-imam ahlu hadis lain yang meriwayatkan hadis ini. Ya, di antaranya Imam Ahmad ibnu Hanbal yang meriwayatkan hadis ini, kemudian Al Imam Tirmidzi dalam jami'nya dan banyak para ulama yang lain sebagian meriwayatkannya dari Ibnu Abbas sebagian meriwayatkannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sebagian meriwayatkannya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ardah ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini memiliki makna yang sangat luar biasa ya makna yang sangat luar biasa yang kalau kita pahami kita akan memahami secara mendalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemuliaan bagi agama ini dengan akan tetap adanya. Pertama, orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu hadis dan menjaganya. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu yang disebut dengan ahlul hadis. Mereka akan terus ada sepanjang zaman sampai akhir kiamat. Dan kemudian akan tetap ada segolongan di antara mereka yang Allah titipkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang benar tentang kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menjaga lafaz-lafaz Al-Quran sebagai hufaz. Sebagian menjaga lafaz-lafaz hadis sebagai ruwat dan ahlul isnad atau ahlul hadis dan sebagian menjaga makna-makna Al-Quran sebagai ahlul fiqih atau para fuqaha kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan itu akan terjagalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lafaz dan makna. Di dalam hadis ini Allah uh, maaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang pertama man yuridillahu bihi khairan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya man yuridillahu bihi khairan Ahlus sunnah memahami iradah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini barang siapa yang Allah inginkan. Ini berarti berkaitan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam akidah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki salah satu sifat di antaranya. Sifat al-iradah. Sifat menginginkan, menghendaki. Iradah atau masyiah. Ini adalah sifat thabitah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dimiliki secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah menegaskan bahwa sifat iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan iradatun kauniyah qadariyah atau masyiah kauniyah qadariyah. Sekali lagi, iradah kauniyah qadariyah artinya keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takdir dan ketetapan. Yang ini meliputi segala sesuatu ma Allah wa yubghidu. Hal-hal yang Allah sukai bahkan juga hal-hal yang Allah benci. Jadi Allah menetapkan tentang masuknya orang ke dalam sorga, masuknya orang ke dalam neraka. Ya, Allah menetapkan adanya orang-orang yang beriman, ya, menciptakan orang-orang kafir, Ya, termasuk Allah menciptakan kematian bagi orang yang beriman, kehidupan bagi orang yang beriman, kematian bagi orang kafir, kehidupan bagi orang-orang kafir. Ini adalah apa yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Sekali lagi ini meliputi semua hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Apa yang ditetapkan Allah secara takdir itu disebut juga dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Yang kedua adalah iradah syariah, Apa yang disebut dengan istilah iradah syar'iyah diniyah. Yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa yang disyariatkan. Apa yang Allah inginkan bagi umat ini di dalam syariatnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ibadah puasa Ya, ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau sedang bersafar ketika puasa Lalu dia membatalkan puasanya Hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain Yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumul asr Allah menginginkan kemudahan bagi kalian Dalam agama Islam ini Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Sehingga agama ini memang telah diprogram, dikonsep dengan kemudahan bagi umat Islam. Kemudahan dalam arti apabila itu dilaksanakan dengan benar akan memberikan kebahagiaan, kebaikan bagi kaum muslim dan tidak akan memberatkan mereka. Benar, ada sebagian di antara ajaran agama ini yang berat dilaksanakan, tapi semata-mata itu karena nafsu. Ya. Orang berat minum obat <laughs> itu kan karena nafsu sebenarnya. Ya. ya, orang berat misalnya seperti saya sebutkan kemarin makan makanan sehat itu sebenarnya karena nafsu. Bukan karena makannya terlalu berat. Ya. Ini makanan beratnya 3 kg <laughs> saya nggak mampu makannya. Bukan itu, ya. Ya, ada wanita berat menggunakan hijab kan bukan karena hijab itu terbuat dari dari besi baja. <laughs> Ya, beratnya itu adalah karena kehendak nafsu yang tidak menginginkannya. Ini adalah persoalan yang berbeda. Tapi pada dasarnya apa yang ditetapkan oleh agama itu adalah memudahkan. Maka ketika orang berpuasa pada saat dan kondisi dia itu tidak baik untuk berpuasa. Laisa minal birri asyamu fis safar bukan termasuk kebaikan orang yang memaksakan diri puasa ketika sedang bepergian dan suasana tidak memungkinkan. Ya, perjalanan jauh, capek, udara panas sekali, lalu orang memaksa-maksakan diri untuk puasa itu tidak baik. Ya. Demikian juga orang yang mengalami penyakit yang penyakit itu sangat berat, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau dia melanjutkan puasa. Maka tidak baik apabila dia melakukan puasa karena agama ini menginginkan kemudahan bagi kita. Nah, ini yang disebut dengan irada syariah. Irada syariah itu meliputi apa yang disukai oleh Allah. Tapi secara takdir bisa terjadi dan bisa tidak. Karena bergantung pada pilihan manusia. Wa man yu'min fa man Allah ingin kita semua beriman. Allah ingin kita semua mengikuti ajaran agamanya. Perintah Allah menunjukkan Allah menginginkan itu. Larangan Allah menunjukkan Allah menginginkan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi secara takdir diserahkan serta takdir akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qadrati ya dan kemudian Allah memberikan ikhtiar kepada manusia untuk memilih. Waman sya'afal yu'min, siapa yang mau beriman silahkan beriman. Waman sya'afal yakfur, siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Ini yang disebut dengan irada syariah. Dua hal ini ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk dalam bagian irada. Kalau irada yang berbentuk takdir ini rahasia Allah. Kita tidak mengetahuinya dan bukan bagian bagi kita untuk berusaha memahaminya secara mendalam. Ada tiga hal yang disebutkan di dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Bani dalam silsilah hadis sahih. Yang kita kalau sudah berbicara tentang itu kita harus berjaga-jaga. Idza al qadaru faamsiku. Kalau disebut tentang masalah takdir, takdir itu kita harus berjaga-jaga. Ya, bicaranya jaga-jaga ada batasan-batasan di mana kita harus berhenti untuk memikirkannya karena ada bagian-bagian yang bukan merupakan bagian kita untuk memahaminya yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukira ashabi faamsiku. Kalau sudah kita berbicara tentang para sahabat Nabi, kita harus jaga-jaga. Karena kalau kita tidak menjaga-jaga bicara, jangan-jangan kita terjebak pada prasangka buruk. Ya, akhirnya menjelek-jelekkan sebagian sahabat Nabi ya ada beberapa sahabat Nabi yang ber berbeda pendapat, berselisih paham, bahkan sampai terjadi peperangan di antara para pengikut mereka. Lalu secara tanpa sadar kita menyudutkan sebagian di antara sahabat Nabi tadi. Waduh, kok bisa begini ya? Hah? Ini yang dikhawatirkan. Maka para ulama ahlus sunnah kalau sudah berbicara tentang para sahabat Nabi dan sampai kepada babul khilaf antara para sahabat, terjadinya konflik di antara para sahabat, mereka langsung membubarkan majelis pergi dari tempat tersebut. Khawatir mereka mengecam para sahabat karena Nabi telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaba. Kalau ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu au nusaifahu. Tidak akan mungkin bisa mencapai kebaikan satu tangan para sahabat atau bahkan separuh tangan dari sahabat saja nggak bisa. Kita dilarang. Oleh sebab itu kita berhati-hati. Yang ketiga, idza dzukiratin nujum. Kalau sudah dibicara tentang masalah bintang-bintang, kita juga harus berhati-hati ya. Jadi artinya perbedaan antara ilmu astronomi dengan astrologi itu kadang-kadang setipis kertas ya. Bicara antara uh, apa namanya antara prediksi antara prediksi dengan ramalan itu kadang-kadang juga setipis kertas. Ya, kita berbicara tentang meteorologi dan geofisika yang pada batas-batasan makanya sekarang kalau dulu itu acaranya disebut ramalan cuaca kalau sekarang perakiraan <laughs> ya karena kalau sudah ramalan tuh larinya kepada ilmu astrologi ya ilmu metafisik jadi antara pelajaran-pelajaran ilmu kebintangan itu sebagai bagian daripada ilmu keduniaan ya bagian daripada ilmu yang bisa dipelajari oleh manusia ya dengan itu sebagai alat untuk belajar ilmu sihir itu perbedaannya setipis kertas makanya kita perlu berhati-hati Ikhwas fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah takdir Allah Subhanahu wa taala ini hanya bisa kita ketahui dengan dua hal pertama menyaksikan takdir itu terjadi kalau orang sudah meninggal dunia, lah inilah takdir Allah. Segala sesuatu sudah terjadi, inilah takdir Allah. Setelah terjadi. Yang kedua, mungkin belum terjadi. Tetapi Allah subah pastikan itu terjadi. Itu berdasarkan berita-berita yang benar tentunya dari kitab Allah atau Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang terjadinya hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka, ya, tentang turunnya Dajjal, ya, turunnya Isa Al-Masih, ya, berbagai kejadian-kejadian yang merupakan tanda-tanda kiamat, ini belum terjadi, ya, tanda-tanda besar kiamat yang belum terjadi, tapi kita semuanya yakin itu pasti terjadi. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari kabar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwas fiddin, kita kembali kepada pemahaman hadis ya. Ini kalau kita bahas terus nanti kita nggak kembali-kembali ke hadisnya ya. Ya, di dalam hadis tersebut dikatakan man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Yang dipertanyakan keinginan Allah yang dimaksudkan dalam hadis ini <coughs> keinginan yang bentuknya apa? Apakah secara takdir ya atau keinginan Allah menginginkan? Dalam arti syar eh, dalam arti eh, syar'i atau dini. Ya. Pendapat yang benar diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa yang dimaksudkan dengan iradah di sini adalah dua iradah itu sekaligus. Jadi di satu sisi uh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang faqih dalam agama. Ya. Allah menginginkan kita orang yang faqih dalam agama. Artinya secara syar'i Allah menegaskan kalau kita mau kebaikan ya belajar ilmu fikih. Itu kalau kita pahami keinginan ini sebagai keinginan syar syar'i. Kalau kita ingin kebaikan di dunia ini sebagai seorang muslim, kita harus jadi orang yang faqih dalam masalah agama. Jadi orang yang tahu segala hal itu kan menjadi baik kalau kita tahu. Ya. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dunia ada ilmunya, akhirat ada ilmunya. Kalau kita mau menjadi eh, guru yang baik, kita harus tahu ilmunya. Mau menjadi seorang polisi yang baik, kita harus tahu ilmunya. Ya. Kalau kita itu mau jadi seorang olahragawan yang baik, kita harus tahu ilmunya. Bahkan kalau kita mau menjalankan aktivitas keseharian, mau jalan, mau bekerja, mau berhubungan intim suami istri, mau makan, mau minum, kita harus tahu ilmunya. Barulah kita menjadi orang-orang yang terbaik di semua hal yang kita lakukan. Demikian juga dalam agama ini. Siapa yang menginginkan kebaikan, karena Allah menginginkan demikian. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din tidak pantas bagi kaum muslimin maka nali mukminin lian firu kafah untuk pergi perang semuanya. Misalnya ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir nih. Meskipun jumlahnya misalnya kaum muslimin itu masih kurang. Tetap tidak pantas kita mengirimkan semuanya ke medan perang. Biarpun kondisi terpaksa ini. Wah jumlah kaum muslimin kurang ini. Tetap harus ditinggalkan sebagian di antara mereka untuk tetap mendalami agama ini. Karena mereka yang akan bertugas menjaga kemurnian agama ini. Inilah keinginan secara syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang Allah inginkan menjadi eh, kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fiddin artinya barang siapa yang ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu secara syar'i Allah dia harus mendalami ilmu fikih. Adapun secara qadrati kata uh, apa Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, wa la yahsulu bil ihtisabi fahasbu. Semua yang terjadi di dalam hadis ini tidak terjadi semata-mata karena usaha manusia. Tapi juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan itu pada sebagian orang. Di satu sisi, ya di satu sisi yang namanya fikih itu adalah taufik dari Allah. Di sisi yang lain Allah ingin di antara kaum muslimin akan tetap ada yang akan Allah pilih menjadi ahli-ahli fikih sampai akhir zaman. Dunia tidak akan pernah sepi dari ahlul hadis, tidak akan pernah sepi dari ahlul fiqih. Mungkin di sebagian tempat di satu waktu di situ nggak ada orang alim. Tapi dunia secara keseluruhan tidak akan pernah kehilangan. Ya, kalau yang disebutkan di dalam hadis hatta idza la yabqa alimun, kalau sudah lagi nggak bersisa orang-orang alim atau para ulama, ittakhadhu ru'usan juhala, mereka akan mengambil pemimpin dari orang-orang bodoh. Ya, fasuilu, mereka ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin gitu kan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Ini bukan terjadi untuk semua tempat di segala zaman, tidak, ya. Jadi itu adalah sifat kasuistik yang terjadi mungkin di sebagian tempat. Tapi secara umum dunia ini tidak akan pernah kehilangan. Ahlul hadis tidak akan pernah kehilangan ahlul fikih. Kemudian taufik yang Allah berikan pada sosok-sosok tertentu yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Yang namanya fikih dalam agama itu taufik dari Allah. Semua kita ingin menjadi fakih. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran diantaranya, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ Allah, رَبُّ alamin." Tidaklah kalian menghendaki, melainkan Allah sudah menghendaki demikian. Kehendak kita saja Allah yang tentukan. Nah, dalam berbagai hal, kita sering mendengar ya dalam dunia bisnis ya dalam kehidupan konteks kehidupan sehari-hari satu hal yang menentukan seseorang itu akhirnya menjadi ahli dalam segala sesuatu. Itu sebenarnya bukan skill atau kemampuan. Tetapi apa yang disebut dengan passion. Apa namanya gairah atau keingin, Keinginan. Bukan skill atau kemampuan. Kalau sudah ada gairah dan keinginan, skill bisa dipelajari. Betul? Tetapi kalau sudah passion nggak ada, tidak akan mungkin. Sekarang kita tanya dengan bahasa sederhana saja. Ya, semuanya mau masuk surga? Mau pasti. Iya. Yeah. Mau pintar bahasa Arab? Insya tentu. Ya, mau hafid Al-Quran? Nah, mau semuanya mau saum muslimin sampai orang-orang di jalanan ya hmm. para ashabul kabair yang biasa melakukan dosa-dosa besar kalau tanya mau masuk surga Mau. Mau. Kalau ada orang yang mengatakan oh saya mau masuk neraka enak di sana ada bintang film itu kan cuma <laughs> guyonan aja. Tapi dia pada pada dasarnya hatinya yang sebenarnya tetap dia ingin masuk surga biarpun saya preman saya mau masuk surga. Hmm. Tapi persoalan apa berarti di situ? Ini bukan passion. Ini adalah kehendak secara umum. Yang diinginkan di dalam kebenaran itu adalah passion. Adanya gairah. Ya, adanya gairah. Dan dari mana gairah ini muncul, passion ini muncul? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah yang menentukan seseorang itu punya kehendak. Kan berapa banyak kan orang belajar ilmu bisnis, ya Katanya untuk bisa ilmu, um, ilmu besar harus, dimotivasi dulu, ya dimotivasi. Ikut berbagai macam seminar, ya pas masuk seminar, action, ya saya harus action, mulai bisnis. Selesai keluar dari sini mulai bisnis, iya. Maunya begitu. Ya. Tapi keluar dari situ balik lagi seperti biasa, ya. Ikut seminar lagi, semangat lagi, keluar biasa lagi. Akhirnya nggak pernah pernah memulai untuk action, meskipun dia tahu hmm. tanpa action semua tidak akan bisa terjadi. Begitu juga kan kalangan motivator dalam masalah agama ya. Sekarang ini ada motivator-motivator yang mengajarkan bagaimana orang itu bisa dekat dengan Allah kan ya. Dalam waktu sekejap diajarkan dia supaya menangis, ya, bertobat dan lain sebagainya, ya. Apalagi dengan visualisasi dan lain sebagainya, orang bisa menyesal semua dengan apa yang telah dia lakukan saat itu. Ya, keluar dari situ beberapa saat kemudian sudah kembali seperti biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini hubungannya dengan masyiah. Dengan keinginan yang Allah letakkan. Inilah rahasia daripada taufik dari Allah. Kalau dalam masalah dunia istilahnya, kalau tidak ditaufik dia untuk menjadi pedagang, nggak akan menjadi pedagang. Biarpun dia belajar kuliah ilmu perdagangan sampai S3. Iya. Hmm. <laughs> ya. Dia nggak akan pernah menjadi seorang pedagang kalau Allah tidak menciptakan masyiah di dalam dirinya. Masyiah ini muncul barulah sesuatu terjadi. Dan masya ini muncul kadang-kadang melalui berbagai macam hal. Ada orang yang tiba-tiba menjadi pebisnis karena keterpaksaan. Yeah. Masuk kerja sana pecat, masuk kerja perusahaan <laughs> terpaksa dagang. Akhirnya berhasil sebagai pedagang. Yang kalau kalangan bisnis menyebutkan the power of kepepet. <laughs> Iya, yeah. kekuatan kepepet itu kan luar biasa kan gitu ya. Kita suruh nyari duit ke salah Eh, sepuluh 10 juta, 20 juta waduh susah deh Mas. Coba sekarang tiba-tiba ibu kita sakit, anak kita sakit. Wah, tiba-tiba itu channelnya langsung terbuka semua itu. oh iya, saya masih punya duit sana ya. Oh, saya bisa ngutang sama si Bulan ya. Yang tadinya nggak berani ngutang ke sana kemari tiba-tiba jadi berani. Hmm. hmm. Itu kepepet ya. <laughs> jadi itu Allah munculkan kan sebagai taufik yang kita tidak tahu. Dalam masalah agama juga demikian. Ya, kalau ceramah agama di mana-mana ada, tapi masalah taubat itu rahasia Allah. Hmm. Kapan kemudian kita bertaubat? Ya, mungkin hanya karena mendengar ucapan seorang anak kecil, mungkin hanya karena satu kejadian tertentu yang menimpa keluarganya, mungkin karena hal-hal yang sekam sekali di luar bayangannya tiba-tiba dia mengubah dirinya 100% dan itu bisa terjadi kapan saja. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli nari fi ma yabdu lin nasi hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqa alaihi alkitab fa ya'mala bi amali ahli ahli jannah fa yadkhulaha. Ada orang yang seumur hidup mengerjakan amalan ahli neraka. Yeah. Dalam pandangan manusia ini ahli neraka. Dalam pandangan manusia sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal lagi nih, hmm. ya kemudian dia mau mendekati kematian, tiba-tiba dia meng mengamalkan amalan ahli sorga dan meninggal dengan mengamalkan amalan tersebut. Itu tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang bisa mengetahuinya. Tentunya semuanya ada berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah dan juga keinginan tulus yang ada dan tersembunyi dalam dada manusia, ya yahdihi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Allah pasti akan memberikan hidayah bagi orang yang memang mencari keridhaan Allah. Hmm. Mungkin dia selama ini menjadi ahli maksiat, tapi di dalam hati kecilnya dia sebenarnya ingin baik. Ingin baik tahun belum nyampe. Ingin baik belum nyampe. Akhirnya suatu saat Allah sampaikan. Ada kebalikannya. Orang yang nampaknya baik, hmm. tapi dalam hati kecil selalu ingin jahat, tapi nggak nyampe-nyampe. Lo kan banyak begitu ya. <laughs> ya, kalau saya punya punya duit saya akan ke sana. Ya duit kelas Vegas ya. <laughs> ya. Keinginan di dalam ini untuk jahat banyak ini, cuman kemampuan nggak ada ya. Akhirnya dia berada di lingkungan orang-orang baik. Akhirnya ketika kesempatan itu datang, Allah berikan dia melakukan keburukan tersebut waliyadzubillah. Ikhwas sekalian Kita kembali kepada persoalan ini iradah ya, persoalan iradah yang merupakan taufik dari Allah. Ilmu fikih juga demikian. Ketika Allah sudah menginginkan pada diri seseorang untuk menjadi faqih, secara taufik Allah akan bimbing dirinya untuk mengetahui ilmu fikih. Sebagian ulama Ibnu Rajab itu termasuk ulama yang sedikit terlambat belajar ilmu. Masih tidak ada istilah terlambat dalam belajar ilmu. Tapi secara usia ya umur 27 tahun ya dia baru mulai tolabul ilmi, baru mulai tolabul ilmi loh ya. Dan mulai tolabul ilmi gara-gara hanya karena karena masalah hal yang sepele, so sholat sunnah saja beliau nggak ngerti. Memalukan sekali orang Islam 27 tahun sholat sunnah tinggal di negeri Arab, di lingkungan para ulama, masalah sepele kayak gini nggak ngerti, malu-maluin. Akhirnya mulai pada saat itu dia mendalami agama. Masya Allah. Ya. Banyak juga para ulama Abu Izzi Al-Hanafi dan beberapa ulama yang lain, ada yang bahkan memulai tolabul ilmi itu di atas usia 60 tahun tapi kemudian berhasil menjadi ulama-ulama besar. Di atas 60 tahun, ya kemudian mulai tolabul ilmi bisa menjadi ulama besar. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridihillahu bihi khairan hmm, yafaqihu fid din. fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya. Kata man yuridillah ini memang banyak disebutkan di dalam hadis ya. Seperti hadis misalnya menyebutkan man waliya amran orang yang menjalani urusan fa'aradallahu bihi khairan Allah inginkan kebaikan bagi dirinya ja'alalahu waziran salihan akan Allah berikan kepadanya pendamping yang saleh idza nasiya zakkarahu kalau dia lupa diingatkan wa idza zakkara aanahu alaih kalau dia ingat akan dibantu melaksanakannya jadi kata-kata manyuridillah ini memang banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain dalam konteks yang berbeda-beda jadi itu menunjukkan dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Imam uh, sekali lagi oleh Ibnu Hajar Al Asqalani uh, eh, dalam Fathul Bari bahwasanya kebaikan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya ini merupakan salah satu kebaikan yang ada di dalam agama ini. Salah satu di antara kebaikan-kebaikan di antara hal-hal terbaik yang ada dalam agama ini adalah ketika Allah, eh, Allah mentakdirkan seseorang untuk menjadi orang yang faqih dalam agamanya. Lalu bagaimana wujud orang yang faqih? Nah, ini persoalan lagi ya. Orang yang fakih dalam agamanya itu seperti apa? Orang yang memiliki ilmu fikih itu secara uh, secara benar tuh seperti apa? Fikih dalam pemahaman secara etimologis bahasa juga akhirnya berlanjut pada pemahaman secara terminologis ya. Secara etimologis kata fikih itu bisa disebutkan faqiha yafqahu, bisa faquha yafquhu, bisa faqoha yafqahu. Ya. Apabila disebutkan uh, faqiha yafqahu ini yang umum, maka artinya adalah al-fahmu, memahami. Di dalam Al-Qur'an selain disebutkan la walakin la yafqahun. La yafqahun la yafqahun al-qaula, mereka tidak memahami ucapan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata fikih di sini artinya adalah memahami. Si fulan yafqah, si fulan memahami. Fiqih berarti artinya pemahaman. Pemahaman di dalam hal apapun disebut dengan fiqih. Adapun kata faqaha yafqahu, faqah ya faqah. Faqaha yafqahu artinya adalah sabaqa ghairuhu bil fahmi. Mendahului orang lain dalam memahami. Jadi lebih dulu paham dari orang lain. Itu disebut sebagai faqaha, yafqah. Jadi orang yang fakih di satu sisi artinya orang yang paham. Fakih bisa juga artinya lebih dulu paham dari orang lain. Itu disebut fakih. Dan yang terakhir adalah fakuha. Fakuha yafkuhu, yafkuhu adalah man kana al lahu sajiyah. Orang yang memiliki tabiat ya, yang uh, fikih itu sudah menjadi tabiat dan karakternya. Orang yang fikih itu sudah menjadi tabiat dan karakternya sehingga ketika dia bersikap, ketika dia memutuskan persoalan, ketika dia memandang segala sesuatu, fikih sudah menjadi bagian dari pola pikirnya. Itulah yang disebut dengan fakuha. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al Ashari diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari dalam Kitabul Ilm Diriwayatkan Imam eh, Bukhari dalam Kitabul Ilm di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pemahaman tentang fikih dari kalimat atau kata fakuha yang artinya orang yang fikih itu sudah menjadi karakter bagi dirinya. Disebutkan di dalam hadis itu, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil kathir." Perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepadaku itu seperti hujan yang lebat begitu ya asabat ardan yang turun ke bumi wa minha naqiyatun qabilatul ma di antara bagian bumi ini kan ada yang subur subur naqiyatun qabilatul ma bisa menyerap air fa'ambatatil kala awal ushbal kathir sehingga dia mampu menumbuhkan kala dan usyab dalam jumlah yang banyak. Kala dan usyab ini dedaunan dedaunan segala yang berbentuk daun-daunan. Tapi sekali lagi kalau kala ini daun-daunan yang biasa dikonsumsi manusia. Kalau usyep biasa di, dikonsumsi oleh hewan. Tapi jangan heran kalau ada manusia bisa mengkonsumsi usap. Ya. Karena rumput-rumput yang dimakan hewan ini kalau cara ngolahnya benar juga enak. <laughs> paling tidak, ini paling tidak sebagian rumputan yang dimakan binatang, yang biasa dimakan binatang itu bisa diolah menjadi herbs menjadi apa herbal ya bisa herbal dan dikonsumsi oleh manusia sebagai obat hmm. jadi makanya saya sebut ya yang dimakan manusia tidak dimakan ya oleh hewan tapi yang dimakan hewan sangat mungkin untuk dimakan oleh manusia ya uh, kita kembali kepada persoalan ini bagian pertama dari bumi ya nakiyah kabila tilma waminha aja di di antara bagian bumi itu ada yang gersang gersang tapi dia tidak datar ya tidak datar bergunduk-gunduk ya aja di kabilatil ma masih bisa menampung air tidak menyerap air tapi bisa menampung air fana fa Allahu bihannas sehingga bisa bermanfaat bagi manusia hmm. Fashari minhu wasaqa mereka bisa minum dari airnya ya bisa digunakan untuk mandi bisa juga untuk menyiram tanaman wa asaba ta'ifatan ukhra dan hujan ini juga kadang-kadang turun di bagian bumi hmm. ya inama hiyakian yang ternyata gersang dan datar latum sikumaan walatum bitukalan nggak bisa nampung air nggak bisa nyerap hmm. air nggak bisa nampung air dan juga nggak bisa menumbuhkan pepohonan ini tiga bentuk bumi yang menggambarkan manusia-manusia yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang seperti tanah yang subur. Fadzalika masaluman faquha fi dinillah. Ini perumpamaan bagi orang yang faquha fi dinillah. Yang mana pola pikir karakternya itu sudah berdasarkan ilmu fikih. Faquha fi dinillah fanafa'ahu ma ba'atsanillahu bi. Orang yang seperti ini yang bisa memanfaatkan semua yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Fa'alima wa'allam, dia bisa mengerti ilmu agama ini, mampu menularkannya kepada orang lain. Karena fikih sudah menjadi karakter. Bukan lagi merupakan keterampilan, bukan lagi semata-mata kefahaman, tapi sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Ya, malakah kalau dalam bahasa Arab atau sajiyah sesuatu yang sudah melekat kuat sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Ya, kalau orang-orang sekarang sering membicarakan dalam pendidikan istilah character buildings ya, membangun karakter. Ya, membangun karakter pada anak-anak itu adalah mengajarkan kepada anak-anak ilmu tentang kebenaran tapi bukan sekadar sebagai sebuah pemahaman dan keterampilan tapi sesuatu yang menjadi karakter karakter suka sodakah kan gitu ya karakter sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial, karakter misalnya menjadi long life learner, ya, menjadi pelajar, pembelajar apa namanya abadi selamanya. Ini karakter. Jadi kita yang yang paling penting itu bagaimana mengajarkan anak-anak untuk senang menghafal Al-Qur'an, bukan banyak menghafal Al-Qur'an. Karena kalau banyak menghafal Al-Qur'an bisa hilang sekarang hafal besok nggak ngehafal lagi. Tapi kalau dia senang menghafal, mungkin seumur hidup dia tidak akan hafal Al-Quran seutuhnya. Tapi seumur hidup dia senang menghafal Al-Quran. Yang Allah nilai itu hasil atau usahanya? Usahanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Bukan faman yuhasil mithqala dzarratin. Barang siapa yang mengamalkan sebiji zarah, bukan barang siapa yang menghasilkan sebiji zarah, bukan menghafalnya misalnya sampai lama sekali satu hari dapat satu ayat, ya. Yang satu menghafalnya dapat 10 ayat tapi sebentar beberapa menit. Pahalanya banyak yang mana? Banyak yang pertama. Ya, tapi yang eh, kedua ini dia bisa mendapatkan pahala yang sama bahkan lebih. Kalau dia menghafal seharian juga. Akhirnya dia mendapatkan jauh lebih banyak dengan usaha yang juga sama banyaknya. Akhirnya dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Ya, kita kembali kepada persoalan yang ikhwas fiddin. Ini fakuha, man fakuha lah. Sementara perumpamaan kedua yaitu tanah gersang tapi mampu menampung air. Ya. Waman lam yarfa bidzalika ra'sa perumpamaan orang yang nggak mampu mengangkat kepalanya sendiri. Ini orang yang punya ilmu, bisa ngajarkan ilmunya kepada orang lain tapi dia sendiri nggak ngamalkan. Ya. Mathalul ladzi yu'allimun nasal khairah wayansa nafsahu. Ya. Perumpamaan dalam sebuah hadis sahih disebutkan perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain dan lupa terhadap dirinya sendiri. Kama salis siraj seperti sebuah lilin. Yudhi haulahu menerangi sekitarnya. Wayahriq nafsah tapi membakar dirinya sendiri. Ini perumpamaan bagi golongan yang kedua. Yang ketiga walam yakbal hudallah alladzi ursil bi. Orang yang tidak mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang summun bukmun umyun fahum la la ya. Orang-orang ini memang sudah tertutup dirinya untuk tidak bisa memahami. Nah, di dalam persoalan fikih. Ya, ketika Allah menginginkan kebaikan seseorang untuk menjadi ahli fikih, menjadi ahli fikih. Itu ada orang yang memang pada dasarnya dia itu subur, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu memahami ilmu fikih, mengamalkannya dan mengajarkan kepada manusia. Ada yang kemudian Allah tumbuhkan pemahaman dalam ilmu fikih. Begitu dalam pemahaman ilmu fikih, semua detail pengetahuan dia tahu. Dia tahu apa namanya hujah-hujah kawan dan lawan, tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Ilmunya hanya digunakan untuk melegalitas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini orang yang berbahaya, ya. Ini orang yang bisa ini bisa berbuat maksiat tapi dengan ilmu. Berbuat maksiat tapi dengan dalil, ya. Dia berzina tapi ada dalilnya loh. huh. dia bisa melakukan ya orang, ya orang berbuat maksiat dalilnya silaturahmi. Ya. Orang berbuat maksiat dalilnya silaturahmi. <laughs> Iya. Ya halal bil halal padahal haram bil haram. Ya. Jadi banyak orang yang melakukan perbuatan maksiat tapi berdalil. Ya, saya pernah menyampaikan kan kepada sebagian ikhwah. Saya mendengar langsung dulu dalam sebuah media, televisi. Ada seorang yang ditanya, saya ini suka berbuat maksiat, maaf. Suka berhubungan dengan lawan jenis tapi tidak sampai berzina. Kami hanya berpegangan, maaf, sampai kissing, berciuman, dan lain sebagainya. Lalu dia menjawab, ya, In bu kabai romatun naan anhu kafir angkum syad. Asal kalian jauhkan dosa-dosa besar, kami akan mengampuni dosa-dosa kecil yang kalian lakukan. Jadi hal-hal yang semacam ini termasuk dosa-dosa kecil akan Allah ampuni melalui wudhu, sholat dan lain sebagainya. Orang yang dapat jawaban seperti itu dari seorang ustadz, ih senang. Alhamdulillah, saya bisa bermaksiat dengan dalil. <laughs> ya, ini yang saya maksudkan dengan orang-orang yang punya kemampuan ilmu fikih dari Allah, tapi ilmu fikih itu tidak digunakan akhirnya untuk kebenaran, tapi justru untuk menekan ahli kebenaran. Kalau ada ahli kebenaran yang mempertahankan kebenaran ini sudah tahu, ah dalilnya gini. Caranya cara menyanggahnya seperti ini. Kalau saya jawab begini pasti dia nggak bisa jawab. Hmm? Begitu ya. Itu makanya Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan para muridnya untuk berhati-hati kalau sudah berdebat dengan ahlur ra'i ya orang logika rasionalis hati-hati terhadap rasionalis kenapa demikian karena mereka bisa memahami Al-Quran dengan pemikiran mereka saja melambungkan makna Al-Quran ke sana kemari kalian berhati-hati kalau berdebat dengan mereka jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran nanti kalian menolak kebatilan dengan kebatilan ya misalnya dia menafsirkan Al-Quran dengan akal sementara kita tidak tahu tafsirnya Lalu kita tafsirkan sendiri untuk menolak dia. Jadi kalau kalian tidak mengetahui tafsir dari Al-Quran, katakan saja, aku tidak mengetahui tafsir dari Al-Quran tadi. Kalau dia menyebutkan hadis, aku belum pernah mendengarkan mendengar hadis itu. Kalau kita tidak tahu, jadi jangan sok tahu. Ya, nah, katakan saya nggak tahu, tetapi saya yakin Islam tidak akan mengajarkan kebidahan dan Islam tidak akan mengajarkan kesesatan. Tutup sampai di situ. Uh, ini tujuannya adalah untuk menghindari bahaya dari orang-orang yang punya fikih tapi menggunakan fikihnya untuk kebati kebatilan. Dan yang ketiga adalah orang yang memang Allah tutup hatinya untuk tidak bisa menerima ilmu fikih dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah inginkan di sini tentunya adalah kebaikan yang Allah inginkan pada golongan pertama tadi. Orang yang Allah suburkan diri untuk bisa memahami fikih dalam agamanya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutan hadis ini ketika kita berbicara tentang pemahaman fikih ya. Kita berbicara tentang pemahaman fikih. Lanjutan hadis ini pada dasarnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada dasarnya berbicara tentang hal lain. Disebutkan di situ nama anak qasim aku hanya pembagi. Allah yang memberikan ini sebenarnya berkaitan dengan bab harta rampasan perang. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan keyakinan kaum muslimin tentang adanya Taifah Mansurah. Taifah Mansurah itu adalah golongan yang selamat sebagian kecil dari kaum muslimin yang Allah tetapkan hidup di dunia ini untuk menjadi pembela kebenaran sampai hari kiamat. Nah, ta dan dan Taifah Mansurah ini disebutkan oleh para ulama ya, disebutkan oleh para ulama in lam seperti diantaranya Ahmad bin Hambal mengatakan fa in lam yakunu ahlal hadis fala a'rifu manhum. Kalau bukan ahlul hadis aku tidak tahu siapa mereka. Jadi secara terpisah sebenarnya dua lanjutan hadis tersebut bicara dengan persoalan yang lain. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kedua hal tersebut secara dilalah amah indikasi umum punya kaitan dengan uh, bagian pertama dari hadis tersebut. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia, termasuk pemahaman ilmu fikih. Beliau itu seperti juga beliau membagi harta rampasan perang, begitulah beliau membagi-bagikan ilmu kepada manusia. Tapi soal manusia itu kemudian menjadi berilmu atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Kan dalam metode pendidikan sekarang kita kenal, ya. Ya, bahwa at-tariqatu ahammu minal madah. Kurikulum dan materi itu penting di dalam pendidikan. Hmm. Tapi hal yang lebih penting adalah cara mengajarkan kurikulum tersebut. Ada sebuah metode, ada sebuah kurikulum yang bagus untuk pelajaran bahasa Arab misalnya. Hmm. Itu tidak akan berfungsi tanpa metode yang baik. Metode mengajarkannya. Kalau kita menghidangkan makanan biarpun makanannya enak, hmm. cara menghidangkannya nggak tepat, ada rendang lemparkan. <laughs> Hilang seleranya. Ya, patah selera orang ya. ya tapi begitu makanannya sederhana, biasa saja. Uh, tapi platingnya bagus <laughs> ya. Surfingnya bagus hmm. ya. Placingnya. Ya, semuanya <laughs> bagus ya. Orang yang menikmatinya ya ya akan akan akan nyaman akan merasakan makanan jauh lebih enak dari dari sesungguhnya jadi ya, atau ahamu minal mada. Tetapi disebutkan pada kelanjutannya al-mudarrisu ahamu minat tariqah. Metode itu penting di dalam pengajaran dan pendidikan. Tetapi guru lebih penting. Hmm. Metodenya bagus ya, tapi orangnya nggak yeah. ahli menggunakan metodenya. Sama saja. Ya, ini dia dia mungkin dia ahli di bidang pendidikan tapi tidak ahli di bidang metode tersebut. Ini seperti guru kungfu disuruh mengajarkan silat. Ya, kan begitu. Hmm. Dia sama-sama ahli bela diri, tapi janganlah paksakan seorang guru silat mengajarkan tinju, seorang ahli tinju mengajarkan gulat. Hmm? Karena itu metode yang berbeda. Ya. Semuanya self defense, tapi yeah. self defense juga berbeda-beda, bermacam-macam, bercorak ragam. Ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh guru itu lebih lebih penting daripada metode. Ya. Tapi di bagian akhir guru itu penting tetapi at-talibu ahamu minal mudaris. Murid itu lebih penting dari guru. <laughs> iya. Biar gurunya sepintar apapun ya. Hmm. Ini kalau muridnya kaleng-kaleng apa uh, kosong semua ya. Orang-orang yang memang tidak bisa menyerap ilmu dengan benar, yeah. nggak punya passion untuk belajar, ya, nggak punya passion untuk belajar, bagaimana mungkin bisa dicetak menjadi kader-kader yang yang utama? Mm. Kan begitu ya nabi dengan para sahabat nabi dengan penuh keutamaan ilmu yang disampaikan nabi adalah ilmu-ilmu yang paling utama dan yang bersama nabi adalah orang-orang yang utama yaitu para sahabat ridwanullahu alaihi majmain ya maka jangan sekali-kali berangan kalau saya jadi sahabat nabi kira-kira gimana emang kita nggak pantas jadi sahabat nabi <laughs> ya Memang kita tidak pantas untuk menjadi sahabat Nabi. Allah, para ulama sudah menyebutkan bahwa sohbah itu pilihan Allah. Mereka itu memang orang yang dipilih untuk menjadi sahabat. Bahkan di antara orang yang hidup di antara mereka saja, di antara yang hidup di antara di antara mereka saja Nabi pernah bersabda ya, ini sebelum uh, eh, ya, eh, di, uh, eh, di masa-masa dakwah beliau. Allahumma ayyidil Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Umar bin Al-Khattab atau Amr bin Hakam. Ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang aku sukai. Ya. Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam atau Abu Jahal. Bagi Nabi dua-duanya ini kalau masuk Islam Islam akan kuat. Hmm. hmm. Tapi akhirnya kembali kepada pilihan Allah. Allah kan Allah memilih Umar bin, Khattab. Abu Jahal punya potensi besar. Potensi besar itu kalau nggak jadi orang terbaik, eh jadi orang yang <laughs> paling juruk. Akhirnya dia nggak jadi sahabat Nabi terbaik, tapi digelari oleh Nabi sebagai Fir'aun hadir ummah, <laughs> Fir'aunnya umat ini. Jadi kembali kepada persoalan ikhlaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah. Nah fikir dalam agama ini sebagai penutup ikhlaskan fidin karena keterbatasan waktu. Fikir dalam agama itu hal yang penting dalam memahami segala sesuatu kita perlu mengetahui fikihnya. Kita perlu mengetahui fikih salat, fikih puasa. Ya dalam pendidikan kita juga perlu mengajarkan fikih kepada anak-anak pada tingkatan-tingkatan yang dasar. Ini yang pada pertemuan yang lalu ya, pada pengajaran di kalangan umahat saya menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah rasionalisasi ya. Ahli pendidikan rasionalisasi perintah dan larangan. Jadi dalam Islam itu disebut dengan fikih. Kalau kita menyuruh atau memerintah anak kita, itu jangan asal nyuruh. Jangan asal melarang. Melu nyuruh melarang juga dibatasi pada hal-hal yang penting. Jangan terlalu banyak nyuruh, terlalu banyak ngelarang. Hal-hal yang tidak uh, apa namanya tidak uh, emergensi untuk tidak tidak penting untuk dilarang jangan dilarang ya tidak per, uh, eh, apa penting untuk diperintahkan jangan diperintahkan dan ketika memerintah dan melarang itu harus ada fikihnya anak dari kecil harus diajari fikih sebagai contoh sederhana kita bilang sama anak kita nggak boleh nonton televisi kenapa pokoknya nggak boleh hmm. nah orang tua sekarang kan kalau udah ngelarang merintah bahasanya itu pakai pokoknya pokoknya nggak boleh Lalu anda mikir kenapa? Enak kayak gini kok nggak boleh. Akhirnya nggak nonton di rumah, nonton di rumah tetangga. <laughs> Tetangga kan persoalan itu. Iya, iya. Tapi begitu kita mengajarkan kepada mereka fikihnya, persoalannya adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang mengandung dilarang ini kan nggak boleh nih. Oh, hmm. hmm. akhirnya dia bisa memilah-milah. Akhirnya dia bisa memfikihkan apa yang diperintahkan orang tua, menjaga diri dia. Bukan hanya di dalam televisi, di luar televisi pun hal yang sama akan dilakukan. Ini haram hmm. dilihat di televisi, di luar juga haram. Karena fikihnya sama. Fikihnya kan sama. Hmm. Kalau kita sudah memberikan fikih yang sama, pokoknya yang berbahaya jangan dilakukan. Pokoknya seorang penuntut ilmu itu harus selalu belajar di sekolah, di luar sekolah, ya. Bukan belajar untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Kalau orang tahu dan sadar bahwasanya yang namanya belajar adalah kebutuhan. Hmm. Ya. Ya, ketika dia tahu uh, uh, apa apanya uh, eh, belajar itu sebagai sebuah kebutuhan, maka belajar akan bisa dilakukan di mana saja. Nah, inilah kebutuhan tentang fikih dalam kehidupan kita, ya. Karena keterbatasan waktu saya mohon maaf, mungkin apa yang disampaikan dan dijelaskan sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senang mempelajari ilmu hadis ya, Amin. dan juga senang mempelajari ilmu fikih. Dengan kedua ilmu tersebut, insya Allah kita bisa mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Karena ungkapan mengamalkan Quran sunnah sebagaimana yang dipahami para sahabat itu gabungan antara hadis dengan fi fikih. Ya. Rasul dan para sahabatnya itu Quran dan hadisnya itu kembalinya kepada uh, ahlul hadis ma'alaihi wa ashabi sebagaimana yang dipahami Rasul dan para sahabatnya ini kembalinya kepada fi fiqih. Demikian ikhlas kalian fiddin yang dimuliakan Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadzal ilmi fa'tabir absar subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Allah yubarik fiikum. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada telah kita dengarkan tadi begitu detail dan sangat menarik sekali pembahasan yang kita bahas tadi. Semoga kita mendapatkan kemudahan pemahaman sehingga kita bisa amalkan insya Allah. Uh, eh, baik sahabat Hang, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab kami akan berapa, memberikan beberapa informasi berikut ini. Informasi Umroh bersama Radio Hang kembali 106 Hang FM Batam membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk bergabung dalam Umroh bersama Radio Hang Batam selama 11 hari yang insya Allah akan berangkat dalam dua jadwal keberangkatan. Keberangkatan pertama bertepatan dengan liburan atau cuti sekolah di Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 Desember 2014 hingga 27 Desember 2014 dan keberangkatan angkatan kedua tanggal 24 Januari 2015 hingga 3 Februari 2015. Dibimbing langsung oleh Asatiza Radio Hang Batam dengan harga paket yang sangat murah mulai dari 2.200 dolar Singapura per orang untuk satu kamar berempat, 2.255 dolar Singapura per orang untuk satu kamar bertiga, dan 2.450 dolar Singapura per orang untuk satu kamar berdua. Harga tersebut sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dan dari Harbor Front ke Changi Airport Singapura pulang pergi. Tiket penerbangan nyaman dengan Saudi Arabian Airlines Singapura Jeddah Direct pulang pergi akomodasi di Madinah dengan Hotel Bahaudin atau yang setara, dan akomodasi di Mekah dengan Hotel Doi of Rahman atau yang setara, manasik umroh sebelum keberangkatan, bimbingan ibadah dan guide selama di Tanah Suci, perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sendal, seragam, kain ihrom bagi pria, jilbab bagi wanita dan buku panduan umroh, transportasi lokal dengan bus AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, makan sesuai jadwal program menu masakan Indonesia, visa umroh, Bagasi cuma-cuma 20 kg dan air zam-zam. Segera daftarkan diri Anda, istri dan putra-putri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam berangkat 17 Desember 2014 dan 24 Januari 2015 ke Radio Hang FM Komplek Karnaval Mall Lantai Dasar Batam Center. Telepon 0778 469106 atau ke marketing kami 0813 643 4106 081365278863 dan 085264634106 email hang gmail.com website www.hang106.com harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika terdapat kenaikan harga penerbangan hotel dan biaya visa buruan daftar peserta terbatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada sahabat Hang dimanapun Anda berada, hadirilah beramai-ramai Dauroh Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Umar Bashir dari Balikpapan. Beliau merupakan penulis buku bestseller, di antaranya Sutra Ungu, Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam, Sandiwara Langit, Meniti di Atas Kabut, Kiat Sukses Menjemput Jodoh, kiat menjemput rizki, dan kiat menggapai syurga yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 13 hingga 14 Syawal 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 hingga 10 Agustus 2014 dengan rangkaian daurah sebagai berikut. Jumat 8 Agustus 2014 pada Isya hingga selesai dengan tema Rahasia Makan dalam As-Sunnah. Sabtu 9 Agustus 2014 pukul 6 pagi Muslim First Channel dengan tema Hakikat Khusyuk dalam Sholat disiarkan langsung Sabtu 9 Agustus 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur Dauro khusus muslimah dengan tema mengatasi kesedihan dan kegundahan hati. Sabtu 9 Agustus 2014, Ba'da Isya hingga selesai, Syarah Hadis Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar hadisku. Ahad 10 Agustus 2014 pukul 6 pagi Muslim First Channel dengan tema Syarah Hadis Siapa yang Allah inginkan menjadi baik Allah jadikan dia orang yang fakih disiarkan langsung dan Ahad 10 Agustus 2014 pukul 9 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Amalan Pengampun Dosa. Semua kegiatan Dauroh Islam Ilmiah ini dilaksanakan di Auditorium Radio Hang Batam. Demikian informasi Dauroh Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Umar Bashir dari Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Ham 106 FM Muslim Batam Indonesia Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وهو العزيز الغفور Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan nanti ke 467106 dan 468106 dan juga silakan SMS ke nomor kami 085668410106 dan menulis format KI spasi nama dan kirim pertanyaan tersebut. Baik, kita akan menerima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Dedi di Jodoh, Pak Dedi ah, iya. di Jodoh. Silakan Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, ya. Fenomena di lapangan sekarang ini, ini kan banyak sekali kali eh, banyak kali dai-dai yang yang mungkin ya, yang mungkin menurut saya itu kadang banyak yang uh, tidak sesuai dengan uh, ajaran fikih gitu. Jadi pesan-pesan uh, ulama besar apa yang untuk kepada dai terus dai ter kita terhadap dai kan harus uh, harus apa harus menurut ilmu juga gitu kan. Jadi mm-hmm. pesan apa dari ulama besar itu kepada para dai yang sekarang ini atau untuk uh, nanti setelahnya untuk kita kita kita agar selalu berusaha mencari dai dai yang uh, fikih secara ulama gitu. yang yang apa? Maaf. Yang fikih secara ulama. Ah, iya. Iya, ya. bisa dipahami, Pak. Iya. Itu bisa, aja, ya. Pak. Eh, Dedi. Jadi ya, pesan para ulama ya, hmm. pesan para ya, ulama. Para ulama, ulama besar itu hmm. untuk para dai yang sekarang ini yang mungkin uh, semua dai banyak yang memang dari ilmu fikih yang uh, yang ada dari zaman dulu gitu, hmm. Iya. Itu aja Pak eh, Dedi. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat itu apa istilahnya berlimpah ya dari para ulama ridwanullah alaihim ajmain kepada kaum muslimin terutama para juru dakwah ya untuk selalu mengembangkan kemampuan mereka, selalu dekat dengan para ulama dan lain sebagainya. Di antara beberapa nasihat tersebut misalnya dari Syekh Saleh Fauzan rahimahullah taala itu ketika beliau membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, beliau mengatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu secara utuh hanya bisa dilakukan oleh para ulama jadi bukan oleh seluruh kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi mungkar secara utuh hanya bisa dilakukan uh, para ulama. Kaum muslimin hanya bisa melakukan apa yang disebut dengan istilah uh, tazkir, mengingatkan ya. Karena kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar itu hubungannya dengan ilmu ya. Ketika berhubungan dengan ilmu maka yang bisa melakukan adalah para ulama maka para juru dakwah yang ada ya para para dai yang ada juru dakwah dimanapun eh, mereka eh, berada itu harus berusaha untuk melengkapi kemampuan mereka sampai kepada tingkat sebagai para ulama kalau mereka mau melakukan amar ma'ruf di tengah amar ma'ruf yang mungkar uh, di tengah umat karena kalau tidak akan terjebak seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar hmm. ayyakuna amruka bil ma'rufi ma'rufan wala wa alla yakuna nahyuka an munkarin munkaran. Yang perlu dijaga tuh kalau kita mau amar ma'ruf ya harus dengan cara yang ma'ruf dan ini harus ada ilmunya. Dan jangan sampai nahyu larangan kita terhadap kemungkaran iya. justru menjadi kemungkaran. Artinya dilakukan dengan cara yang mungkar dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan uh, dengan ilmu. Syekh Al-Albani dalam muqaddimah eh, yakni apa silsilatul ahadits ad-dhaifah wal maudu'ah ya wasaruh atharuha sayyi fil ummah, beliau menyebutkan juga demikian bahwa buku ini beliau tulis ini sebagai obat ya eh, sebagai obat dari penyakit yang ada yaitu penyakit pengetahuan manusia tentang hadis hadis uh, eh, doif dan lemah yang masih sangat sedikit sekali sekarang di tengah umat. Sementara buku pendampingnya yaitu Silsilatul Ahadith ya sahih itu sebagai makanan sehatnya. Beliau mengistilahkan seperti itu. Dan beliau mengatakan bahwa buku ini bertujuan adalah untuk membimbing para tolabatul ilmi. Ya tentunya para yang para tolabatul ilmi ini ya sekarang ini mungkin berkembang di dunia Islam itu sebagai para juru dakwah. Ya untuk mengangkat harakat mereka itu sampai kepada derajat itibak yang sesungguhnya. Ya, jadi paling tidak para juru dakwah itu sampai kepada tingkat itibak sampai kepada tingkat itibak itu bagaimana mereka mampu memahami secara utuh apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya mungkin mereka belum bisa melakukan seperti yang dilakukan para ulama minimal para juru dakwah itu bisa mengerti apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi dijelaskan oleh para ulama hadis seperti Syekh Al Albani dan yang lainnya para ulama fiqih yang ada baik yang di zaman di masa lalu maupun yang hidup di zaman sekarang ini ya bisa memahami sehingga ketika terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan mereka mereka bisa melakukan mukoronah dan mukaranah atau perbandingan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali kalau orang itu memahami betul ilmu hadis, memahami betul ilmu alat, memahami ilmu bahasa Arab, mengalami ilmu, memahami ilmu fikih dengan usul fikihnya, memahami tafsir dengan usulnya. Jadi untuk bisa menjadi seorang mutabi ittiba ya ittiba betul ya sungguhnya dalam dalam kaidah dalam dalam ilmu fikih seseorang itu ya ini harus uh, memahami betul ilmu termasuk diantaranya adalah ilmu yang menjelaskan tentang kedhaifan dan kesahihan hadis yang beliau sebutkan di dalam silsilah hadis sahih maupun silsilah hadis daif. Jadi ini diantara yang disampaikan oleh para ulama Ridwanullah alim ajmain. Dan hal yang sama juga pernah disampaikan oleh saya Jibrin ketika beliau menyampaikan nih sebagian sudah, pernah sudah saya sampaikan kepada sebagian ikhwah ketika beliau menjelaskan uh, hadis Wailu lil arab min syarim karik tarab ya bahwa orang Arab ini sudah mendekati kehancuran. Jadi ketika uh, negeri Arab ini sudah dilimpahi oleh banyak sekali kenikmatan, ternyata itu merupakan awal kehancuran mereka pada sisi yang lain. Mereka semakin dekat dengan dunia, <clears throat> jauh dari ilmu dan lain sebagainya. Di Saudi Arabia sendiri eh, sudah semakin uh, sedikit orang yang betul-betul bertafakuh fiddin ya di Saudi Arabia sendiri ya padahal di sana sekolah-sekolah digratiskan Hmm. Ya. Bahkan sekolah di sekolah-sekolah itu yang dituliskan yang ditulis dituliskan itu bukannya bayar berapa tapi dibayar berapa. Ya. Hmm. Ya, dapat tunjangan berapa. Itulah yang dijanjikan setiap sekolah dan pondok-pondok di sana. Kamu di sini akan diberikan tunjangan sekian bukan lagi bayar sekian. Tapi kenyataannya juga orang yang berjibaku untuk menuntut ilmu jumlah semakin lama semakin semakin sedikit. Ini yang disampaikan oleh para ulama eh, bahwa ilmu fikih dan hadis Eh, meskipun dengan berbagai macam upaya para ulama di daerah Al Haram itu setiap tahun itu diadakan misalnya daurah daurah kalau ke uh, ilmiah kalau di sini seperti daurah ilmiah kalau di sana hmm. istilahnya daurah hafal hadis ya ada dalam satu daurah itu mereka hafal arba'in ada bahkan dalam satu daurah beberapa bulan hafal sahih bukhari gitu ya uh, hafal ini dan itu itu tujuannya adalah untuk uh, menginikan mening, meningkatkan kapasitas ke ilmiah yakni kaum muslimin Allah a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah ibarik eh, fiik. Sabar Hang, silakan kembali ke 468106 atau 467106 atau ke pesan singkat kami uh, di sini kami lihat ada satu pertanyaan Ustaz. Datangnya dari Abu Nabil Ustaz di Batam Center. Iya. Ustaz, yeah. bagaimana dengan orang yang susah sekali mempelajari ilmu agama? Apakah orang tersebut tidak termasuk dalam hadis ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Yeah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Uh, mempelajari sesuatu ya, kalau kita kembali kepada hadis ya khuffatil jannah bil makari. Yang namanya apa namanya? Nah, jalan menuju surga itu selalu ditopang dengan hal-hal yang susah, hal-hal yang tidak disenangin. Maka uh, rihlah fitolabil hadis, perjalanan menuntut ilmu itu bukan hal yang mudah jadi ya, kalau dikatakan ada orang itu belajar ilmu kesulitan pada dasarnya memang uh, semua kita mendapatkan kesulitan dengan dengan bentuk yang berbeda-beda ya. Karena para ulama mencapai apa yang mereka capai juga dengan bersusah payah, bukan dengan cara-cara yang mudah. Mereka mengorbankan <clears throat> segala sesuatu. Ya, Ibnu Ma'in itu orang yang kaya raya ya dia melakukan tolabul hadis rihlah fi hadis mencari hadis sampai kembali ke rumahnya hanya tinggal membawa sendal jepit saja tapi di samping itu beliau membawa ilmu segudang Ya, jadi mengorbankan seluruh hartanya ya untuk tolabul ilmi. Jadi memang tidak akan pernah mudah gitu ya yang namanya menuntut ilmu. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini mungkin dalam soal memahami, uh, dalam soal misalnya menghafal dan lain sebagainya, ini hal yang seperti sudah saya tegaskan pada pertemuan tadi malam, hal yang sebenarnya bisa dibiasakan dan dilatih. Ya, pertama yang terpenting sekali saya sebutkan tadi, segala sesuatu itu menjadi mudah pertama kalau ada passion. Ada bukan keinginan sekali lagi tapi passion beda antara keinginan dengan gairah ya kalau gairah atau passion itu adalah sesuatu yang keinginan itu yang yang menyala-nyala ya semangat yang ada motivasinya yang berapi-api ya ya, yang yang yang kalau orang sudah punya kayak begini dapat pun halangan berbagai macam seperti orang berbisnis e, gagal satu bisnis ulangi lagi gagal bisnis ulangi lagi katanya banyak orang itu yang rata-rata berbisnis itu berhasil setelah mengulanginya setelah banyak kegagalan sebanyak tujuh kali <laughs> gitu ya. tapi ini ya semuanya hanyalah mitos ya ya banyak juga orang yang berhasil baru satu kali ya tapi sebenarnya satu hal yang yang kita sepakati bahwa ketika orang bisa, bisa jatuh bangun dalam melakukan sesuatu dan dia tetap melakukan, itu berarti memang dia sudah memiliki passion tadi. Dalam tolabul ini juga begitu. Belajar, berusaha, gagal, belajar, berusaha, gagal. Selama dia punya passion, pasti dia akan temukan jalannya. Ya, pasti dia akan temukan uh, temukan uh, jalannya ya. Ya, dalam uh, demikian juga misalnya sebagai contoh kita mempelajari bahasa Arab gitu banyak orang mengatakan belajar bahasa Arab itu sulit. Tapi tingkat sebenarnya kesulitan pertama justru uh, itu justru terjadi antara orang yang belajar dan yang mengajar. itu Banyak pelajaran bahasa Arab itu yang yang biasanya kalau nggak guru kalau nggak muridnya habis gurunya pergi. Ya, sehingga tidak berjalan terus meneruskan begitu ya. Bagaimana mau berhasil kalau tidak bisa konsisten? Ya, satu yang itu. Yang kedua memang pelajaran itu sering dibuat untuk tidak dimudahkan. Ya. Dulu orang belajar bahasa Arab lama emang karena dibuat lama. Ya. Kalau dibuat sederhana bisa, tapi kalau dibuat cepat bisa nanti gurunya kalah. <laughs> ya nanti kiainya nggak kelihatan pinter. <laughs> Jadi supaya kelihatan pinter ya muridnya bisa dibuat akhirnya pelajaran yang mudah tuh dipersulit, ya diperpanjang prosesnya dibuat berbelit-belit bahkan diberikan apa namanya bayangan susah. Nah, seorang guru seharusnya juga berlaku sebagai seorang motivator. Di samping dia memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, ya. Mudahkan yasiru wala asiru. Berikanlah kemudahan jangan dipersulit. Untuk ilmu juga demikian. Kalau bisa mengajarkan bahasa Arab dengan cara yang lebih mudah, kenapa tidak, ya? Itu ajarkan. Oh, nanti muridnya cepat pintar nggak apa-apa. Guru yang berhasil itu yang muridnya lebih pintar dari gurunya. <laughs> Kalau muridnya bodoh semua itu bukan guru yang berhasil. <laughs> ya guru yang berhasil itu justru yang muridnya bisa berkembang bahkan melampaui gurunya. Jadi itu saja ya. Nah, tapi meskipun sudah dibuat mudah, apakah akan menjadi mudah? Tetap kembalinya kepada passion tadi. Biar ini metodenya bagus, ini gurunya bagus. Kalau belajar bahasa Arab ini dengan apa dengan tekun, insya Allah dalam waktu dekat bisa. Iya itu bagi orang yang mau. Sekarang dia mau apa enggak? Gitu persoalannya itu. Kalau dia mau betul-betul mau, insya Allah yang susah saja dia bisa, apalagi yang sudah dipermudah. Ya, jadi kembalinya ke situ. Kalau emang kesulitan itu terjadi pada pada misalnya pada pada kemampuan seseorang di dalam mempelajari ilmu, insya Allah itu bisa diatasi dengan meningkatkan himmah. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ulul himmah, ya keinginan yang tinggi, ya cita-cita yang tinggi di dalam apabila kita sudah memiliki ulul himmah, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Mufiq. Ya. Taib sahabat kita akan tunggu pada pertanyaan berikutnya. Silakan ke 467106 atau 468106. Eh, sambil kita menunggu penelpon barangkali kita akan membaca satu pertanyaan via pesan singkat. Datangnya dari Umu Habib. Ustadz, bagaimana dengan orang ketika kesulitan ekonomi ibadahnya jadi naik, tapi begitu ada rezeki ibadahnya turun Ustadz? Ya, bagaimana kalau orang begitu? Hmm. Itu justru memang kebanyakan orang begitu. Hmm. Iya. Hmm. Ya, kebanyakan orang itu justru lebih sulit untuk menjaga kebaikan ketika dia dalam keadaan senang. Hmm ya makanya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sabar itu ada darurat sabri ada sabar darurat ya ketika orang itu sudah nggak punya orang kesusahan hmm. nggak bisa berbuat kecuali sabar mau ngapain lagi ya terpaksa dia bersabar tapi kalau bersyukur tidak ada istilah darurat bersyukur itu harus dengan niat yang kuat makanya banyak orang yang berhasil menjadi penyabar eh, menjadi orang yang tabah dalam menghadapi segala kesulitan tapi tidak mampu menjadi orang yang bersyukur Fadlul ghani syakur ala al fakir sabur. Ada keutamaan besar bagi seorang kaya tapi mampu bersyukur dibandingkan seorang yang miskin dan dia bersabar. Ya karena kesyukuran itu membutuhkan niat yang kuat. Ya, jadi oleh sebab itu uh, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika was wa husni ibadatik. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu berzikir, selalu bersyukur, selalu beribadah dengan baik kepadamu tapi tetap saja pada dasarnya kalau kita katakan bagaimana kalau ada orang seperti itu sekali lagi saya katakan memang kebanyakan orang seperti itu. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyah syakur. Makanya wanti-wanti Nabi terhadap kekayaan kelimpahan dunia itu jauh lebih besar daripada kemiskinan. Al faqru takhafun, apakah kalian takut miskin? Ya, wallahi la tusabbanna alaikumud dunya sobat Suatu saat akan ada masa kalian itu berlimpahan kenikmatan semua kalian akan jadi kaya. Wa mazaga qalbu ahadikum pada saat itu setiap orang yang menyimpang hatinya pasti penyebabnya adalah harta. Ya. Jadi yang paling dikhawatirkan Nabi justru berlimpahannya harta baik dari kita. Jadi oleh sebab itu sekali lagi setiap orang yang diberikan kemudahan oleh Allah itu seperti orang yang mendaki. Seperti orang yang mendaki. Ya, orang itu lebih berhati-hati ketika turun daripada mendaki. Kalau mendaki orang suka lupa diri. Ya, tapi kalau orang turun orang akan berhati-hati. Jadi orang mendaki itu harus berhati-hati. Nah, pada saat itu memang ada sinyal-sinyal kita akan dimudahkan hmm. menuju kesulitan. Ya, eh, eh maaf di, di, dimudahkan menuju keburukan. Ya, ya. Misalnya dengan apa yang kita miliki, mungkin kejahatan yang nggak bisa kita lakukan bisa kita lakukan. Ya, oh dengan oh, uh, uh, harta orang bisa berinfak, iya, tapi punya harta belum tentu berinfak. <laughs> ya Ya, tapi kalau punya eh, kalau bisa punya duit bisa buat maksiat gini, ya. Itu kebanyakan orang yang punya duit itu akan melakukannya kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hatilah dengan apa yang diberikan Allah. Jadi ya, ketika kita sadar seperti itu, kita harus kembali kepada Allah pada saat diberikan kemudahan-kemudahan. Wallahul muwaffiq. Baik, selanjutnya kita akan terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Sudah di Batam. Bisa diulangi, maaf? Sudah di Batam. Sudah di Batam. Silakan. Ustaz. Uh, ini Ustaz. Uh, iya. Satu hadis mengatakan Maaf Pak, bisa volume suaranya dikerasin sedikit. Ya. Satu hadis bagaimana? Anjola mengatakan bahwa uh, dirinya telah munafik kan setelah ya. uh, ia berkumpul sama uh, keluarganya. Keluarga Eh, berbeda dengan Rasulullah. Hmm. Tapi dalam satu riwayat disebutkan Hanzola mati dalam pernikahan yang pertama. Belum belum berkeluarga baru dalam keadaan junub. Hmm. Gimana Ustaz antara dua hadis itu eh, berkumpul dengan keluarga yang dimaksud apa itu? Itu hmm. aja Ustaz oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, uh, Hanzalah yang mengucapkan uh, itu disebutkan dalam riwayat yang banyak dan sahih ya yang mengucapkan hal itu diantaranya kepada Abu Bakar ketika bertemu yang kemudian uh, Abu Bakar mengucapkan ya kalau seandainya kita bisa tetap tegas uh, seper, apa uh, seperti ketika ada dalam majlis Rasulullah SAW misalnya para mereka akan turun menyalami kita. Itu ada dalam hadis-hadis yang sahih, banyak sekali periwayatannya. Tapi Hanzalah yang disebutkan tentang kisah meninggal itu itu disebutkan uh, dengan uh, apa dengan apa dengan apa dengan, dengan banyak riwayat yang banyak diantaranya bermasalah dan kemudian nama daripada orang yang melakukan itu pun berbeda-beda ya jadi nama orang yang melakukan itu berbeda-beda satu dengan yang lain ya jadi uh, uh, bisa bisa uh, wallahu a'lamu bisawab itu baru zon atau perkiraan saya ya mudah-mudahan tidak salah kalau memang pun itu hanzalah kemungkinan itu adalah hanzalah yang lain ya kemungkinan itu adalah Hanzalah yang lain tapi yang jelas yang disebutkan di situ banyak nama-nama lain selain Hanzalah ya jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan pelakunya itu bukan Hanzalah tapi dengan nama-nama yang lain jadi uh, uh, uh, kita kembali kepada yang yang ini yang yang yang yang absah ya bahwa riwayat yang disebutkan tadi itu riwayat yang lebih sahih tapi kalau Hanzalah yang lain Ima kemungkinan itu adalah merupakan Hanzalah yang lain atau memang sama sekali tidak pernah diriwayatkan dari Hanzalah tentang kisah tersebut. Untuk sementara yang saya uh, tahu itu saya belum bisa memberi jawaban yang lebih panjang, lebih luas, lebih detail dan lebih akurat. Nanti insya Allah akan saya teliti lagi ya periwayatan terutama riwayat tentang apa uh, ya tadi uh, Hanzalah yang kedua tadi ya nanti insya Allah uh, dari hasil apa yang saya teliti itu nanti mudah mudahan bisa lebih terbuka ya tentang hakikat apakah Eh, kalau memang benar kedua riwayat tersebut apakah kedua hanzalah tersebut adalah hanzalah yang sama atau tidak oh, ya Allah alam bisa Baik sahabat Hang, tentu kita mungkin pada hampir menuju pada akhir dari kajian kita. Kita akan bacakan satu SMS uh, eh, terakhir nih Ustaz ya. Ya. Uh, pertanyaan terakhir datangnya dari mungkin agak nyimpang sedikit tapi perlu mungkin kita mengetahui hal tersebut. Mohon nasihat Ustaz ya. Datangnya ya. dari Anissa di Sagulung Ustaz. Iya. Ustadz ketika ada seorang Ikhwan dan Ahwat saling WhatsApp WhatsAppan. Ya, ya, Pertama mereka saling menasehati, tapi lama kelamaan mereka saling berbalas, artinya curhat kan? Ustaz, tentang masalah dan kegiatan sehari-hari. Seperti mempertanyakan sudah makan belum ya. dan sudah pulang. Itu berkelanjutan setiap jam dan setiap ada waktu. Ketika ditegur, uh, kita karena kita tujuannya untuk menolong apa nasihat yang kita sampaikan tersebut dan terhadap yeah. mereka yang seperti ini saat demikian. Iya. Yeah. Uh, Alhamdulillah Eh, barakallahu fiikum ajmain. Jadi uh, hal yang semacam ini sebenarnya nasihatnya dari para ulama sudah banyak ya. Jadi bahkan sebelum zamannya berkembang menjadi ada chatting, ada WhatsApp, ada YM, Yahoo Messenger dan lain sebagainya ya. Sampai para ulama sudah dari mulai pertama kali ada telepon saja itu ada beberapa fatwa tegas dari para ulama termasuk dari Syekh Saleh Fauzan sendiri, dari Syekh Bimbas bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara halal ya itu merupakan perkara-perkara yang mubah dalam kehidupan sehari-hari merupakan batasan-batasan pergaulan yang yang benar antara seorang muslim dengan muslimah yang bisa dilakukan eh, dengan menggunakan media tersebut. Tetapi orang harus berhati-hati karena banyak sekali kejadian baru telepon saja ya. Orang selingkuh gara-gara kata orang istilah gara-gara salah sambung saja bisa ya. Gara salah-salah sambung malah akhirnya kenalan ya. Padahal nggak ada niat tadi ya Ya, karena memang banyak sekali kejahatan itu yang dilakukan bukan karena ada ni niat, tapi ada kesempat kesempatan ya. Tadinya dia nggak mau jahat tapi udah ada kesempatan jahat gimana lagi ya. Apalagi kejahatannya jadikan sebagai fasilitas. Nah, dia nggak salah sambung saja bisa terjadi perbuatan maksiat apalagi yang dengan kesengajaan. Ketika seorang muslim dengan muslimah berhubungan dengan kesengajaan, maka pada dasarnya dia sudah harus membentengi dirinya dengan adab-adab yang benar dengan batasan-batasan yang akhirnya dia akan tahu ya ketika Allah menyebutkan latak taqrabu zina itu berarti kita harus membatasi segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Kullu ma yutawassalu bihi ila haramin fahu haram itu kaidah para ulama. Segala sesuatu yang bisa menjadi perantara menuju perbuatan haram itu pada pada akhirnya akan diharamkan juga. Begitu kita tahu bahwa ucapan-ucapan ini, kata-kata kayak gini, oh ini akan memancing kepada hal yang berbau maksiat, maka ungkapan tadi menjadi haram pada saat itu, pada konteks itu, bukan pada setiap waktu dan bagi setiap orang. Ini yang disebut dengan tahrim arodi, pengharaman sesuatu ya secara kondisional, ya. Sebagaimana makanan itu bisa menjadi dilarang bagi seseorang tapi tidak dilarang bagi orang lain, perbuatan juga demikian. Ya, dalam konteks yang semacam ini mungkin sapaan-sapaan sederhana yang sebenarnya itu adalah hal yang dihalalkan dan dimubahkan. Begitu kita tahu itu merupakan pintu-pintu masuknya setan, ya pintu-pintu masuknya ah, apa namanya ini apa namanya panah setan, maka pada saat itu harus dihindari. Ya, bisa jadi pada saat itu sudah dilarang dan sudah dilarang dan sudah diharamkan bagi kita. Minimal ini masuk kategori subhat ya. Minimal masuk kategori subhat karena antara dilarang dengan tidak ada dilarangnya mungkin berada di persimpangan. Secara hukum asal di antara mubah, tapi ketika dia bisa menghantarkan kepada yang dilarang, dilarang. Jadi sekali lagi nasihat para ulama banyak. Jadi ketika muncul Yahoo Messenger, muncul lagi pendapat-pendapat ulama mengingatkan. Munculnya pertama kali internet itu beberapa ulama itu bahkan membuat eh, judul-judul uh, judul -judul muhadharah khusus internet antara manfaat dan mudaratnya ya ketika muncul YM begitu juga dan seterusnya ketika berkembang untuk WhatsApp saya belum dengar ya uh, belum mendengar, belum baca fatwa ulama. Tapi saya kira semuanya itu seputar hal-hal yang sama <laughs> saja. Ini hanya karena ini perkembangan ya. Kalau setiap uh, perkembangan ulama harus ngeluarin fatwa khusus kayak gitu ya, ya tentunya tidak bisa diharapkan <laughs> selamanya bisa seperti itu ya, karena perkembangan selalu selalu terjadi. Tapi pada umumnya demikian, uh, uh, uh, Jadi kita perlu berhati-hati ya dalam menggunakan media selama untuk dakwah gunakan dakwah selama memang untuk kepentingan dunia yang dimubahkan gunakan tapi jaga uh, pergaulan ketika kita berbicara antara apa antara muslim dan muslimah itu ada batasan-batasan yang harus dijaga ada qadul basar ada misalnya berbicara tidak boleh terlalu panjang terlalu uh, apa berlikaliku liku ke sana kemari dibatasi pada hal-hal yang penting saja ini sudah dinasihatkan oleh para ulama dalam adab pergaulan antara ini dan kemudian adanya bentuk yang semacam ini sering menimbulkan subhat kan mengatakan oh, ini kan nggak bertemu langsung kan cuma tulisan dan lain sebagainya ingat ya bahwasanya yang namanya maksiat itu kadang ada di mata kadang ada di telinga tapi kadang ada di pikir di pikiran tapi sebenarnya yang paling mengganggu manusia yang di mana yang di pikirannya kalau mak masuk ke mata nggak masuk ke pikiran dari mata nggak turun ke hati nggak ngaruh nggak ngefek ya tapi biarpun nggak lewat mata nggak lewat telinga tapi masuk ke hati ya itu akan bisa mempengaruhi uh, seseorang wallahul muwaffiq ya Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Allah ibarik eh, fiik. Sahabat eh, dengan berakhirnya daripada jawaban tadi maka kejadian kita di musim Pesena kali ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah jangan lupa